A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم فتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين innahuma min ibadina al-mu'minin 144 sampai 122 Walaqad mananna ala Musa wa Harun dan sungguh kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Allah mengabarkan bahwa Allah telah melimpahkan nikmat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wanajainahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Dan kami telah menyelamatkan keduanya yaitu Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam wa qaumahuma dan kaum keduanya kaumnya Nabi Musa kaumnya Nabi Harun diselamatkan oleh Allah minal karbil azim dari bencana yang sangat besar. Allah telah memberi karunia kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dan Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Nabi Harun dan kaumnya dari bencana yang sangat besar. Faedah yang kita ambil. Ya bahwa Allah adalah zat yang maha memberi karunia. Allah adalah zat yang maha memberi karunia. Karunia zohir di dunia diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Karunia zohir di dunia, nikmat zohir di dunia diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya di dunia. Tapi itu zahir. Kenapa aku pakai zahir? Karena banyak nikmat zahir yang itu justru beban. Ya. Bagi orang yang tidak berjalan di atas jalan Allah, tidak mengikuti petunjuk Allah kelihatannya nikmat dunia tapi justru itu adalah beban baginya dan bahkan diingatkan semua nikmat dunia yang melebihi melebihi kebutuhannya itu beban baginya kelihatannya saja nikmat tapi sesungguhnya itu beban nah jadi itu ini penting untuk diperhatikan ya. Yang pertama tadi, nikmat Allah di dunia gohirnya diberikan kepada semua makhluk. Semua makhluk yang diberikan pada manusia, diberikan pada hewan, diberikan pada semua makhluk, orang yang muslim, mukmin maupun yang kafir. Ya, nikmat zohir di dunia diberikan pada semua makhluk sampai kafir. Enggak sekedar kafir Sampai yang memusuhi Allah Memusuhi Rasul Allah Yang mau membunuh Rasul Allah Yang menghapuskan agama Allah Di dunia tetap diberi nikmat Zohir Zohir Nah ini yang pertama tadi itu Lalu tadi kita jelaskan kenapa kok pakai zohir Karena banyak yang zohirnya nikmat tapi bagi orang yang tidak berjalan di atas jalan Allah banyak yang zohirnya nikmat tapi sesungguhnya itu beban contoh contoh enggak ya. Tidak usah jauh-jauh orang yang memusuhi Allah atau orang kafir, orang mukmin saja orang mukmin yang hartanya banyak itu zohirnya mendapat nikmat banyak. Hartanya banyak berarti zohirnya mendapatkan nikmat banyak. Tapi kalau nikmat itu melebihi kebutuhannya, melebihi kebutuhannya, sesungguhnya kelebihan itu adalah beban kelebihan itu adalah beban. Nah, jadi itu. Kelebihan itu adalah beban bagaimana? Misal, yang disampaikan oleh Rasulullah dan nanti ada ulama yang saya ingat menasihati anaknya. Ya. Ada pun yang disampaikan oleh Rasulullah, Yaqulu bunu Adam mali mali. Anak Adam itu berkata, ini hartaku, ini hartaku, ini milik saya, ini milik saya. Maksudnya kalau orang itu punya rumah, punya mobil, punya toko, punya gudang, punya pabrik, punya apapun, di dalam hati pasti mengatakan itu rumah saya. Memang di dunia itu rumah rumah saya. Gitu. Itu mobil saya, itu toko saya, itu pabrik saya. Tidak ada yang tidak seperti ini. Semua manusia seperti ini. Gitu. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan Wahallaka min malika illa ma akalta fa afnaita wa albasta fa wa Apa ada yang betul-betul betul-betul jadi milikmu, manfaat untukmu, menyenangkan untukmu, ya, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Apa ada yang betul-betul hakikatnya jadi milikmu kecuali yang kamu makan sehingga hancur. Itulah milikmu yang kamu gunakan sehingga jadi jelek. Itulah milikmu yang kamu infakkan dan kekal untukmu setelah mati nanti. Itulah milikmu. Hanya tiga ini yang milikmu. Maknanya apa? Yang tidak kamu makan, tidak kamu gunakan, Tidak kamu infakkan, kelihatannya milikmu, kelihatannya nikmat, tapi sama sekali tidak memberi manfaat untukmu, bahkan itu beban. Beban untukmu. Ini petunjuk Rasulullah. Contoh konkret. Orang yang punya kerjaan, akhirnya punya rumah satu. Setelah punya rumah satu, kerja terus, kerja terus, terus punya rumah lagi satu. Punya lagi sampai akhirnya punya rumah lima. Punya rumah lima. Katakanlah di samping punya rumah lima, punya toko satu seluruh kehidupannya, sehari-hari kebutuhannya dia dapat dari toko dan ini sudah lebih. Rumah yang ditempati satu, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Katakanlah, nggak ada yang ngontrak, dia sendiri nggak tempati Itu akhirnya milikmu, iya. Kamu tempati, enggak dimakan ndak, dipakai ndak, diinfakkan ndak. Sampai mati ditinggal mati. Apa kamu nggak capek waktu belum punya kerja sampai akhirnya punya yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Apa waktu tenaga dan pikiran ndak banyak dipakai untuk itu? Iya, apalagi kalau kerjanya itu berangkat, pulang, dapat rezeki, dapat pulang, dapat rezeki, terus ditabung akhirnya buat rumah. Nah, kamu makan? Enggak. Kamu pakai? Enggak. Kamu infakkan? Enggak. Setelah ditinggal mati, sudah ditinggal gitu saja. Gak dapat pahala. Gak dapat pahala. Waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengadakan, uh luar biasa. Di dunia dapat manfaat balik. Nah, di akhirat tidak. Nah, itu kelihatannya saja. Wah, dia diberi nikmat banyak, tapi sesungguhnya itu beban. Membebani umurnya selama pencarian, eh, tenaga dan pikirannya. Nah, ini ini yang seandainya nanti di akhirat itu lolos. Makanya tadi kita katakan nikmat zahir. Belum lagi istidraj. Apa istidraj itu? Kelihatannya nikmat tapi nanti di akhirat tidak bisa mempertanggungjawabkan akhirnya jadi azab. Thumma alunna yauma idzin anin naim. Lalu sungguh kalian akan ditanya dimintai pertanggungjawaban atas semua nikmat yang kamu terima. Dimintai pertanggungjawaban bagaimana? Disabdakan oleh Rasulullah min ainat tasabahu wa fima anfaqo. Dari mana dia mendapatkan? Halal apa haram? Mengelimi orang apa enggak? Terjerumus dalam riba apa enggak? Yang penting cara mendapatkannya halal apa enggak? Halal Alhamdulillah, belum selesai. Wa fima Digunakan untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Cara menggunakannya bagaimana? Ditanya, digunakan yang haram. Oh, ada. Enggak digunakan. Ah, enggak digunakan. Ditumpuk. Ditumpuk. Wajib zakat apa enggak? Wajib dikeluarkan. Enggak. Seluruhnya jadi azab. Cara mencarinya tadi halal apa haram? Halal ditumpuk enggak dikeluarkan zakatnya. Padahal wajib zakat. Jadi azab semua. Walladzina yaknizuna dzahaba wal Yang menyimpan emas dan perak dan tafsirnya yang menyimpan akan yang menyimpan harta karena di zaman dulu harta simpanan yang paling gampang itu emas dan perak maka bahasanya emas dan perak walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddo yang menyimpan emas dan perak sekarang meskipun tidak nyimpan emas tidak nyimpan perak nyimpan angka uang di bank yang dia punya hanya yang dia pegang hanya angka ya kertas lumayan angka jadi cuma ada angkanya. Kadang-kadang angkanya kalau nggak dimasukkan dulu ke mesin nggak kelihatan. Waduh, saya emas ndak punya. Gitu. Ternak ndak punya. Kebun ndak punya. Punya cuman punya kertas kecil eh, apa plastik kecil ATM atau ini. Yang dilihat nilainya. Siapa yang menyimpan harta? Wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak dikeluarkan zakatnya. Padahal setiap tahun harta simpanan itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% persen. Setiap tahun. Loh ini tahun kemarin sudah dikeluarkan zakatnya. Sekarang setiap tahun harta yang wajib dizakati, wajib dizakati setiap tahun. Nah, kalau yang kamu punya rumah, rumah, wah alhamdulillah saya di sini keluarga besar, terus karena rezeki banyak, yo ya uangnya, bang rumahnya mewah, nilainya 2 m, nggak kena zakat. Halal, yang penting tidak melampaui batas halal. Buat rumah senilai 15 m Tadi 2M, sekarang 15, tidak apa-apa. ya. Yang penting tidak dikatakan melampaui batas. Maka tidak dosa. Yaitu nikmat Allah. Ya. Nikmati dan bersyukurlah. Nah, gitu. nikmati dan bersyukurlah. Nah, dari itu. Yang penting tidak melampaui tidak melampaui batas bagaimana? Rezeki lancar. Rumahnya pakai e, lantai yang gitu, e, sorhum mumarradum min Kayak istananya Nabi Sulaiman. Rezekinya akan lancar. Jadi dibuat kayak gitu. Kalau masuk itu enak. Kalau panas rasanya dingin, kalau dingin hangat, Dilihat kayak gelombang tapi kering. Dilihat kayak gelombang tapi kering. Tatkala Bilqis disuruh masuk ke istana. Kilalah kulisah, Bilqis ratu ini. Ratu itu raja tapi perempuannya. Datang sama pembesar-pembesar. Eh, masuk istana. Masuk istana itu penghormatan yang sangat tinggi. Dan dia ini ratu, pakaiannya pakaian kebesaran, kayak raja itu. Nah, falamma ra'athu hasibathu lujja wa kasyafat an Ketika mau masuk, dilihatnya seperti gelombang. Disingkap pakaiannya supaya nggak basah masuk ya. <laughs> Ini ratu gitu. Ngapain? Kamu perempuan, muka kayak gitu kok kamu singkap? <laughs> Jadi, Qala, farhu farhum min kawarir. Eh, enggak usah disingkap ini. <laughs> Lantai. Kola <laughs> rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Boleh punya rumah kayak gitu. Yang penting rezekinya lancar, kewajiban-kewajiban telah dipenuhi semua boleh. Ya. Nah itu, wah itu nilainya berapa? Wah itu bukan 15 miliar kali itu. <laughs> Nggak wajib zakat. Tapi simpananmu yang 40 juta, 50 juta sudah setahun harus kamu keluarkan zakatnya dua setengah persen tahun depan dilihat lagi. Wah, sekarang 55 naik 5 juta. Ya, harus dikeluarkan dua setengah persen. Tahun depan dilihat lagi 60 juta. Gitu. Tinggalnya di mana? Di rumah kontrak. Tapi uangnya yang kemarin yang tahun kemarin 55 juta sekarang 60 juta tahun ini harus kamu keluarkan lagi dua setengah persen. Nah, adapun rumah yang harganya sekian miliar, rumah yang ditempati, rumah ya bukan rumah barang dagangan, bukan rumah dagangan, tapi rumah yang ditempati tidak kena zakat. Nah, jadi itu. Itu aturan. Oh, ini ditempati, nggak kena zakat. oh, itu rumahnya 15 miliar nggak kena zakat. Saya belum punya rumah, baru kontrak. Terus punya simpanan 60 juta disuruh zakat. Nah, jadi itu. Kita kembali ya. Hartanya disimpan tidak dikeluarkan zakatnya. Fabashirhum bin alim. Beri habar. azab yang sangat pedih yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari kiamat hartanya dibakar di atas neraka jahanam. Setelah membara, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum digunakan untuk menyiksa pemiliknya dari mukanya, dari belakangnya, dari sampingnya. Diliputi dengan azab yang membara apa yang membara itu hartanya sendiri. Hada ma li anfusikum. Ini yang kamu simpan untuk kamu sendiri. Fadhuku ma kuntum taknizun rasakan akibat simpananmu. Mundur dikit. Tadi nyarinya halal apa haram? Halal. Nyarinya halal. Gitu. Pakai waktu, tenaga, pikiran. Iya. Waktu tenaga pikirannya di dunia untuk nyari itu. Di dunia dimakan, dipakai, enggak disimpan toh, ditinggal mati. Karena waktunya zakat nggak zakat, jadi apa? Ada. Nah, waktu di dunia, wah dia dapat nikmat besar. Nikmat apa? Waktu tenaga pikirannya habis, terus nggak dimakan, nggak dipakai kok nikmat. Kelihatannya nikmat di dunia beban karena wajib zakat nggak dikeluarkan di akhirat ada, Hati-hati dengan nikmat dunia. Nah, dari itu. Makan yang enak. Jangan melampaui batas. Nanti kamu di dunia jadi tidak enak, di akhirat juga tidak enak. Makan yang enak, tapi jangan melampaui batas dan bersyukurlah kepada Allah. Kurang apa ya? Allah yang memberi, Allah memerintahkan untuk menikmati yang membahayakan melampaui batas diingatkan jangan melampaui batas. Gitu. Nikmati dan bersyukurlah. Nah, enggak kamu makan, enggak kamu pakai, enggak kamu infakkan, punya simpanan, keluarkan zakatnya. Kalau kamu keluarkan zakatnya, zakat yang kamu keluarkan kamu dapat pahala dapat pahala ya. Tapi kamu masih tetap bakal rugi. Apa? Yang kamu tumpuk ini banyak di dunia rugi meskipun di akhirat selamat. Karena apa? Enggak kamu makan, enggak kamu pakai. Enggak kamu infakkan. Nah, padahal di dunia susah payah untuk mencari. Nah, jadi itu. Lah, wah ini simpanannya sudah cukup banyak. Terus hati mau diinfakkan ya berat gitu ya. dan itu betul karena apa menginfakkan harta dengan ikhlas itu tidak bisa melampaui iman menginfakkan harta dengan ikhlas itu tidak akan bisa melampaui iman maksudnya bagaimana maksudnya begini kalau orang ini kadar imannya misalnya 20 Katakanlah iman yang sempurna, imannya Rasul itu misalnya 100 gitu ya. Itu sudah sempurna, mentok gitu ya. Iman dia ini 20, 20 persen gitu ya. Hartanya misalnya 50, tingkatan hartanya itu 50. Kan imannya 20, hartanya 50. Tidak akan bisa menginfakkan hartanya dengan ikhlas melebihi 20 nggak akan bisa. Iya. nggak akan bisa. Orang mengeluarkan hartanya dengan ikhlas itu nggak akan bisa melampaui imannya. Wah, simpanannya sudah cukup, nggak akan habis. Mau dikeluarkan dengan ikhlas berat. Kalau begitu hentikan kerja, gunakan waktu untuk beribadah. Nah jadi itu. Kenapa? Kamu tambah kerja, waktumu tambah habis, hartamu nggak akan kamu pakai. Wong yang sudah ada nggak akan habis, sudah dipikir nggak akan habis ini. Nah jadi itu. Hentikan kerja, lah terus waktunya dipakai apa? Dipakai ibadah. Nah itu memanage waktu seukuran dengan tingkat iman seseorang. Nah, jadi itu. Asalnya kerjanya berapa jam? 6 jam. 6 jam. Cukup. Cukup. Ngaji, ya seminggu sekali rutin hari Minggu karena libur kerjanya tutup, tidak. Gitu. Lebih kerja hasil kerjanya lebih buktinya asetnya sedikit sedikit tambah. Ah, supaya punya lebih akhirnya buka usaha baru, gitu Padahal yang tadi itu rezekinya sudah lebih ya dari kebutuhan. Akhirnya buka usaha baru. Rezekinya tambah banyak betul, tapi apa dimakan? Enggak, wong yang tadi sudah lebih kok. Lah, terus usaha baru ini apa efeknya? Yang dulu ngajinya rutin menjadi enggak ngaji. Yang dulu jamaahnya rutin jadi enggak jamaah. Jadi kamu gunakan untuk cari harta, nggak dimakan, nggak dipakai, mengorbankan ngaji, mengorbankan sholat jamaah. Itu harus dipikir. Seperti itu petunjuk. Petunjuk Rasulullah meskipun teksnya ada kayak gitu kepada para sahabat. Karena itu, misal, misal sepuluh hari terakhir Rasulullah sudah itikaf sebulan terakhir Ramadan itikaf siang malam, siang malam. Para sahabat ah, harta untuk 10 hari bahkan untuk hari raya cukup. Untuk istri, untuk anak cukup. Sudah tidak kerja. Ikut Rasulullah intikaf di masjid. Nah, meninggalkan kerja. Kenapa? Ngapain kerja? Wong sudah ada. Gampangnya gitu. Lah bulan depannya Rasulullah dan para sahabat itu tidak berpikir jauh-jauh. Nanti Allah akan beri rezeki Nah dari itu. Tapi yang kita ambil pelajaran di sini adalah yang ada sudah cukup. Kalau kerja lagi nggak dipakai, jangan kerja, gunakan waktu untuk ibadah. Nah itu, itu meminis waktu. Nah, di antara nikmat Allah itu berupa keselamatan. Ini nikmat yang Allah berikan pada Musa dan Harun dan kaumnya berupa wanajainahuma wa kaumahuma. Kami selamatkan dia dan kaumnya minal karbil azim dari bencana besar. Bencana itu bisa bencana alam. Ya. Wah, tanah longsor, wah banjir, wah bisa. Bencana itu bisa bencana dari serangan musuh. Bencana itu bisa tekanan penguasa yang zalim, Itu juga bencana. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari pembunuhan Firun karena punya aturan lahir laki-laki dibunuh Nabi Musa diselamatkan ah, diberi karunia kita Pak umur berapa 60 masih sehat ya Alhamdulillah itu diselamatkan oleh Allah dari bencana sakit ada yang belum 60 Masya Allah sakit Sakit apa? Asalnya sakit diabetes, terus akhirnya liver, terus akhirnya ginjal. Kemudian nah nah itu diuji oleh Allah yang diselamatkan dari sakit jainahuma wa minal Harus bersyukur kepada Allah. Kita sehat itu harus bersyukur. Pak, bagaimana sehari-harinya? Oh, Alhamdulillah, sholat lima waktu, jamaah, nggak ada halangan. Ada talim rutin. Oh, Alhamdulillah, talim rutin di sini saja hari ini, hari ini, di situ, hari itu. Oh, Alhamdulillah. Gitu. Ketemu anak istri. Oh, Alhamdulillah, tiap hari ketemu anak istri. Masya Allah, waktunya banyak luang. Alhamdulillah. Sehat dan waktu luang itu nikmat yang tidak bisa diukur nilainya. Tapi umumnya manusia itu terlupakan, dilupakan oleh setan. Nikmatani maghfunun fihi makatsirum minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat. Umumnya manusia itu tertipu oleh setan, tidak merasa mendapatkan nikmat yang sangat tinggi nilainya ini yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, ini harus betul-betul dipahami supaya bisa memanfaatkan yang menyelamatkan dan menguntungkan menguntungkan di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Wa najainahuma wa qaumahuma minal karbil azim Allah memberi karunia berupa menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Harun dan kaumnya dari bencana yang besar. Gitu. Nah, dan tekanan Fir'aun itu tidak hanya ketika Nabi Musa lahir, terus terus sampai akhirnya Fir'aun meninggal baru selesai. Nah itu. Jadi Fir'aun adalah pimpinan yang muzalim. Gitu. Ya. Tapi diselamatkan oleh Allah dan tatkala dia harus berhadapan dengan musuh kami menangkan dia kami tolong dia maka akhirnya menjadi golongan yang menang golongan yang menang nah berhadapan dengan Fir'aun kekuatannya tidak bisa dibayangkan kalau dibandingkan dengan kekuatannya Nabi Musa zahirnya. Ya. Nah, tapi ditolong oleh Allah dan dijadikan menang. Bukan berarti tempur satu satu. Gitu. Nah, bahkan bahkan orang yang beriman, rasul, orang-orang yang beriman ketika berhadapan dengan orang yang kafir. Gitu. Gitu. Pasukan orang kafir lebih kuat senjatanya lebih lengkap, jumlahnya lebih banyak. Orang yang beriman fisiknya lemah, jumlahnya lebih sedikit, peralatannya sederhana. Yang mukmin ditolong oleh Allah, yang kafir ketika berhadapan nggak ditolong maka yang sedikit tidak kuat, tidak lengkap, menang atas yang besar, yang kuat, yang lengkap persenjataannya. setelah ditolong oleh Allah ya mesti berarti pertempuran ini tidak adil. Memang tidak adil. Tidak adil. Yang beriman ditolong, yang kafir tidak ditolong. Supaya kamu ditolong berimanlah. Nah dari itu. Dan Allah tidak zalim. Allah tidak zalim pada orang yang kafir. Kamu sudah diberi nikmat. Sekarang kamu hadapi orang yang beriman. Orang yang beriman, kamu ditolong oleh Allah. Yang penting kamu beriman. Nah, karena itu kalau kamu mau beriman, ditolong oleh Allah dunia akhirat. Kalau kamu tidak mau beriman, Allah akan bersikap dengan adil dan bijak. Kalau gitu kamu tidak akan selamat Kenapa? Karena manusia itu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kalau disikapi dengan adil, maka manusia tidak akan selamat. Supaya selamat berimanlah, ditolong, diampuni oleh Allah. Nah itu ditolong oleh Allah dan dimenangkan. Fakanuhumul ghalibin maka menjadi orang yang menang, menjadi golongan. Wa humal kitabal mustabin. Kami beri kitab yang memberikan penjelasan-penjelasan kebenaran. Ah, ini dia. Kenapa? Karena Allah memberi kitab, diterima penjelasan kebenarannya diikuti. Supaya kita betul-betul dikaruniai nikmat yang hakiki, bukan sekedar nikmat zahir tapi beban. Supaya kita di selamatkan dari bencana supaya kita ditolong menghadapi musuh diberi kemenangan maka harus berpegang dengan kitab yang memberikan penjelasan kebenaran berjalan di atas kebenaran diikuti benar itu wahadainahumas siratal mustaqim dia itu kami beri hidayah jalan yang lurus siratal mustaqim itu adalah agama Allah. Siratul mustaqim itu adalah Quran. Siratul mustaqim itu adalah ketauhidan yang benar. Agama Allah itu ketauhidan yang benar. Hatinya berupa kepercayaan, ibadahnya ikhlas. Nah, muamalahnya mengikuti aturan Allah. Itu agama Allah itu tauhid. Ya. Al-Quran itu siratul mustaqim. Iya, Al-Quran itu. lah zaman dulu, zaman dulu kitab yang Allah turunkan terdahulu setelah kitab yang terdahulu hilang di muka bumi, yang ada ini Al-Quran Al-Quran ini siratul mustaqim Karena itu Rasulullah bersabda Inna hadzal Quran Hablullahil matin Wa siratuhul mustaqim Sungguh Quran ini tali Allah yang sangat kuat dan jalan Allah yang lurus. Nah, jadi Quran itu tali yang kuat, jalan yang lurus. Tali yang kuat bagaimana? Kalau kamu berpegang dengan Quran, berpegang dengan tali yang kuat, kamu tidak akan mengikuti orang kafir, tidak akan mengikuti orang musyrik, tidak akan mengikuti orang ahli bid'ah, meskipun diiming-iming kayak apapun. Kenapa? Karena berpegang teguh dengan tali yang kuat. Tali ini tidak akan putus. Yang penting kamu berpegangnya kuat, talinya tidak akan putus. Quran ini di samping tali yang sangat kuat, jalan yang lurus. Kamu tidak akan tersesat. Jalan yang belak-belok itu membuat orang tersesat. Tapi udah pak, Nggak usah repot-repot. Bapak sudah di sini, ya lurus saja sampai nanti. Nah, ya. Nah, benar nggak ada kesalahan. Yang penting ikut jalan itu. Nah, itu Al-Qur'an. Nah, kami beri hidayah Nabi Musa dan Nabi Harun jalan yang lurus. Wa tarakna alaihima fil akhirin dan Kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di generasi-generasi berikutnya. Apa maksudnya? Musa alaihi salam, Harun alaihi salam. Musa dan Harun alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebutan yang baik yang membawa manfaat. Kenapa? Maknanya itu doa dan orang yang beriman kalau doa gitu, ya, maka yang didoakan itu dapat manfaat. Musa alaihissalam alaihissalam itu artinya apa? Keselamatan Allah limpahkan ya Allah berikan atau limpahkan keselamatan kepadanya. Semakin di tambah keselamatan, ditambah kebaikan. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu itu salawat Wasallam itu salam Salawat dan salam Kalau ada yang baca Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mendapatkan kebaikan Satu Yang baca dapat sepuluh Rasulullah terangkat Satu Kalau orang Islam itu satu miliar Membaca Sallallahu alaihi wasallam Sekali Ya setiap orang hanya baca sekali Tapi jumlah orangnya berapa? Satu miliar Maka Rasulullah mendapatkan Kesejahteraan tambahan Keselamatan tambahan Satu miliar Nabi Musa Kalau umat Islam membaca Musa alaihi salam Diberi oleh Allah keselamatan Satu Nah itu. Nah karena itu di sini watarokna alaihima fil akhirin dan kami abadikan untuk Nabi Musa dan Nabi Harun itu kebaikan pada generasi-generasi berikutnya. Wah oh, enak ya jadi nabi. Ya. Meskipun nggak jadi nabi bisa. Kita orang biasa bisa. Setiap orang yang mengajarkan kebaikan dapat pahala. Nanti yang diajar melakukan, yang ngajar dapat pahala tanpa mengurangi pahalanya. Dia mengajarkan kepada yang lain yang gurunya tadi atau yang bapaknya tadi yang mengajarkan dapat pahala lagi. Generasi ketiga melakukan yang pertama dapat pahala lagi. Generasi ketiga mengajarkan yang lain. Yang pertama, yang kedua dapat pahala lagi. Loh, terus estafet itu ilmu yang bermanfaat. Wa tarokna alaihi ma fil akhirin. Kami abadikan kebaikan untuknya pada generasi-generasi berikutnya. Gitu. Salamun ala Musa wa Harun. Keselamatanlah untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang baik. Berarti dari awal tadi Nabi Musa Nabi Harun dikaruniai oleh Allah, diselamatkan dari bencana, diberikan pertolongan, dimenangkan kebaikan itu abadi terus ketika generasi berikutnya melakukan kebaikan dapat pahala gitu. Kenapa kok begitu? Karena dia itu orang muhsin. Orang yang selalu ihsan. Kadalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang ihsan. Enggak hanya dia. Coba tadi itu huma-huma dia berdua, dia berdua. Terus di akhir seperti itulah kami membalas semua orang yang ihsan. Termasuk dia Berdua, kalau kita betul-betul berusaha jadi orang yang ihsan, orang yang selalu baik, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik muamalahnya, baik di dalam segala urusan baik, maka namanya jadi orang ihsan, maka kita sudah meninggal, orang lain berbuat baik, kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang itu. Kata Lika Najizil, muhsinin inna kadzalika najzil muhsinin seperti itulah kami membalas orang-orang yang ihsan innahuma min ibadinal mu'minin sesungguhnya dia yaitu Musa dan Harun termasuk hamba kami yang beriman termasuk hamba lah Alhamdulillah kita termasuk hamba yang beriman mari kita berusaha menjadi orang yang selalu ihsan supaya nikmat-nikmat yang di atas tadi itu juga Allah berikan kepada kita.